wujubul mahri al-musamma bidukhul fi zawaj al-fasid wajibnya memberikan mahar yang telah disebutkan di dalam pernikahan dalam pernikahan yang fasid yang rusak bila seorang melakukan akad nikah saat uh, akad nikah itu dia meyakini saat terjadi akad nikah bahwa pernikahan ini adalah sah syarat sudah terpenuhi dan dia menyebutkan umpamanya maharnya eh, dua 2 juta umpamanya kemudian setelah selesai akad nikah berapa hari ternyata ada yang memberi kabar ya. tapi maksudnya setelah akad nikah terus dukul itu kan terjadi dukul e, eh, kemudian ada yang memberitahukan bahwa wanita yang dinikahinya itu adalah saudari sesusuannya. Jadi pernikahannya boleh dilangsungkan tidak? Tidak boleh kan? Karena apa? Ini nikah dengan mahram. Tapi bagaimana ini sudah di didukul? Maka wajib memberikan apa? mahar yang telah disebutkan 2 juta itu dengan sebab dukul dan pernikahan langsung lepas secara otomatis karena ini adalah mahram. Itu namanya azwaj al-fasid, pernikahan yang rusak. Jadi dengan adanya dukul wajib mahar diberikan dan pernikahan harus di di apa e, maksudnya rumah tangga di dibubarkan. Walaupun umpamanya setelah punya anak 10 ternyata ada yang ngasih tahu bahwa itu adalah saudari sesusuannya. Itu harus apa? harus di uh, di apa uh, eh, dipasah pernikahan dan anaknya adalah anak anak sah dan mahar wajib di, diberikan. Itu adalah azwaj al-fasid. Termasuk juga uh, dalam segala dukhul dalam pernikahan yang yang batil perempuan nikah tanpa izin walinya tanpa izin walinya kan pernikahannya tidak sah kan kemudian didukul oleh si laki-laki tersebut maka pernikahannya batil dan mahar wajib di, diberikan kalau memang sudah disebutkan maharnya kalau belum disebutkan maharnya saat terjadi akad nikah maka mahar misil mahal mahar standar wanita semacam dia wajib diberikan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Hadis sahih Rasul mengatakan, e, ayyuma mra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha fa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliyalaha. e, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil dan kalau didukul maka wajib memberikan mahar dengan sebab apa? Dia telah menghalalkan kemaluan wanita tersebut dan kalau para wali berselisih berselisih tidak mau menikahkan padahal eh, apa namanya tidak ada alasan yang syar'i yang menghalangi mereka dari menikahkan si laki-laki dengan si wanita yang di bawah perwalian mereka, maka e, eh, per, wilayah perwalian diberikan kepada sultan. Karena sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Di sini pernikahan yang batil saja wajib mahar di diberikan. Begitu juga pernikahan yang yang fasid. di dalam uh, hadis Abu Dawud disebutkan bahwa Basrah ibnu Aksam tazawwaja imro'atan bikran pada biha. Bahwa Basrah ibnu Aksam menikahi uh, wanita gadis kemudian dia duhul faiza hiya hubla. Ternyata setelah didukhul dia adalah wanita yang sedang hamil. Fazakar Azali kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Basroh e, Basrah menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakal laha Fakal maka Rasul mengatakan kepada Aksam laha sadaku bimastahalata min farjiha. Bagi dia mahar dengan sebab kamu telah e, menggaulinya. Di sini orang kan e, tertipu ya. Tertipu tidak? dikiranya gadis ternyata apa ternyata apa ya yes, eh, hamil atau ternyata memang sudah janda itu kan atau apa uh, sayib itu kan kan tertipu itu kan ada uh, penipuan dari wali atau dari perempuan sedangkan kalau orang menikah dengan seseorang atas dasar bahwa dia itu gadis perawan ternyata setelah akad nikah setelah didukul ternyata dia bukan apa bukan gadis maka si laki-laki punya hak apa khiyar kalau mau dilangsungkan ya dilangsungkan kalau tidak mau dilangsungkan ya pasah tapi mahar wajib di diberikan begitu juga di sini e, ternyata Aksamin e, Basrah ini mengira bahwa si calon mempelai wanitanya ini adalah perawan itu kan ternyata pas sudah akan nikah terus sudah duhur ternyata wanita sedang hamil kan tertipu sedangkan kalau orang tertipu baik dalam jual beli dalam pernikahan punya hak apa hak kiar itu kan nah, di sini uh, Rasul apa mengatakan bahwa mahar kamu berikan kepada dia karena kamu sudah menggaulinya terus apa wafar rokok bainahuma terus Rasul uh, memisahkan di antara keduanya. itu kaitan dengan wajibnya mahar yang telah disebutkan uh, dengan uh, setelah diduhul dalam pernikahan yang yang fasid. Kemudian sekarang azwaj bi ghairi zikril mahar. Pernikahan tanpa menyebutkan mahar saat akad nikah. Sah tidak pernikahan tanpa disebutkan maharnya. Punya si wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya Kata si laki-laki, saya terima nikah. Tidak disebutkan mahar kan? Sah tidak pernikahan semacam itu? Pernikahan sah. Kan? Karena tidak disyaratkan apa? Karena mahar bukan termasuk syarat apa? Syarat nikah. Dia termasuk kewajiban saja. Kewajiban dan tidak disyaratkan disebutkan. Dan ini e, disebut dengan zawaj at-tafwid tafwid ya e, ta fa waw ya dad dari fawada fawada yufawidu tafwidan ini adalah pernikahan semacam ini adalah sah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah tidak ada dosa atas kalian jika kalian mencerai per wanita ya, selagi kalian belum menggauli mereka atau belum memberi e, menetapkan bagi mereka mahar. Disebutkan di sini e, la junha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Di sini sebutkan e, atau kalian belum menetapkan mahar bagi mereka. Sedangkan di sini disebutkan tidak ada dosa, tidak dosa atas kalian mencerai perempuan yang belum digauli atau belum ditetapkan mahar baginya. Sedangkan yang namanya tolak terjadi setelah apa? Setelah akad nikah. Di sini sebutkan tidak ada dosa atas kalian bila kalian mencerai perempuan yang belum ya apa? digauli atau belum ditetapkan mahar baginya. Sedangkan yang namanya cerai atau tolak tidak terjadi kecuali setelah adanya akad akad nikah. Berarti akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah adalah sah. Karena tidak oh, orang mengatakan kalau saya nikah dengan si umpamanya namanya uh, Zainab padahal belum nikah, maka uh, apa saya cerai dia saya cerai dia. Kemudian setelah ngomong itu dia nikah dengan Zainab. Nah, apakah ucapan sebelum dia nikah itu dianggap atau tidak? Tidak. Karena ada hadis nanti eh, la kok illa ba'da nikah yang tidak ada tidak sah tolak sebelum terjadi akad akad nikah. Nah di sini Allah menyebutkan tidak ada dosa atas kalian bila kalian mencerai wanita yang apa belum kalian apa e, gauli atau belum kalian sebut e, eh, tetapkan baginya variabel mahar itu kan. Berarti sah mencerai perempuan yang dinikahi tanpa disebutkan mahar sebut, e, eh, saat akad nikah. Artinya pernikahannya sah karena cerainya juga sah. Jadi kalau orang e, akad nikah tidak disyaratkan saat akad nikah maharnya di, disebutkan. Kemudian wujubu maharil misli bidukul atau bil mauti kublahu Wajibnya mahar misal mahar standar. Yang mahar standar itu berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Kalau wanita semacam dia berapa? Kalau dia gadis berapa maharnya? Kalau dia janda beda kan? Kalau keluarga semacam itu bagaimana eh, maharnya eh, berapa? Kalau keluarga semacam ini bagaimana maharnya? Kan beda-beda. Itu namanya mahar misal Nah, mahar misal wajib diberikan dengan sebab dukhul atau mati sebelum duhul suaminya. Orang menikah tanpa disebutkan mahar. Kemudian didukul, maka wajib apa? Wajib bayar apa? Mahar, misal mahar standar kan sebelumnya sudah disebutkan uh, yang apa yang zawaj pasir saja wajib mahar kan? Apalagi kalau pernikahan yang yang sah itu wajib wajib mahar juga. Kemudian wajib juga dengan sebab si suami mati sebelum duhul. Laki-laki menikahi perempuan. Kemudian sebelum duhul si laki-laki meninggal dunia. Si A nikah dengan si B. Ya si A ini laki-laki. Kemudian baru aja akad nikah pagi-pagi. Siangnya zuhur meninggal dunia. Ya, belum dukul. Pas e, maharnya wajib di, diberikan. Walaupun tidak disebutkan saat akan akan nikah. Itu mahar misal. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang seorang eh, laki-laki e, menikahi perempuan belum dukul, tidak disebutkan mahar saat akan nikah, kemudian meninggal dunia. Kata Ibnu Mas'ud, laha mislu sadaqi nisaiha la waqsa wala syatata wa alaihal iddah wala hal miras bagi dia adalah mahar standar tidak kurang dan tidak lebih wajib beriddah juga iddahnya berapa Hah? 4 bulan 10 hari kan ditinggal wafat suami walaupun belum didukul Terus walahal miras dapat warisan juga. Padahal apa? Baru akad nikah, belum dukul, belum disebut eh, tidak disebutkan e, eh, maharnya saat akad nikah. Ketika suami meninggal dunia, maka hak wanita tersebut apa? Dapat warisan dari si suaminya, kemudian dapat mahar standar dan kewajiban untuk beriddah. Kemudian seorang laki-laki berkata, Qadaita mislama qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa binti Washik imra'atun imra'atin minna. Seorang laki-laki mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Engkau telah memutuskan dengan putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Barwa bintu Washik, seorang perempuan di antara kami yang ditinggal wafat suaminya sebelum didukul dan tidak disebutkan mahar saat akad nikah." Maka Ibnu Mas'ud merasa senang dengan apa keselarasan ijtihad beliau dengan uh, apa uh, putusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Di sini Ibnu Mas'ud belum tahu ada uh, putusan Rasulullah. Maka Ibnu Mas'ud berijtihad. Ternyata ijtihadnya selaras dengan putusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa tidak semua hukum uh, itu diketahui oleh semua sahabat kadang ada hukum-hukum bahkan hukum-hukum yang eh, hukum-hukum uh, yang masyhur pun bagi kita tapi dahulu para sahabat yang kibar sahabat mereka tidak tidak tahu contohnya ketika Umar ibnu Khattab uh, mau ke Syam kan mau ke Syam sudah mau sampai ke Syam tiba-tiba ada kurir yang memberitahukan bahwa di sana ada taun kan ada taun. Maka Umar memanggil muhajirin. Bagaimana? Apakah kita melanjutkan perjalanan atau kita pulang? Sebagian muhajirin mengatakan kita pulang. Sebagian mengatakan kita lanjutkan. Umar nyuruh muhajirin pertama untuk bubar. Dipanggil orang ansor. Ini semua kibar kan? Kibar sahabat. Orang Ansor sebagian mengatakan kita lanjutkan, sebagian mengatakan kita pulang. Khilaf kan berselisih. Kemudian um, uh, disuruh bubar. Kemudian dipanggil para sesepuh Quraisy, orang-orang sepuh tua yang berpengalaman dipanggil. Mereka sepakat kalau yang sesepuh Quraisy mengatakan kita pulang saja. Akhirnya Umar ibnu Khattab memutuskan untuk pulang. Setelah memutuskan pulang, udah siap-siap datang Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Terus menjelaskan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan kalau kalian mendengar taun di satu negeri, maka jangan kalian masuk ke dalamnya. Akhirnya Umar bersyukur atas keselarasan ijtihad beliau dengan uh, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Umar ibnu Khattab, kibarus sahabat, itu tadi muhajirin, ya, semuanya yang bersama Umar dalam perjalanan, kemudian Ansor semuanya, para kibar Quraisy, mereka kan istihad ya. Andai kata ada nas, mungkin nggak ya sahabat istihad Tidak mungkin. Ini para sahabat tidak tahu. Muazzam sahabat tidak tahu Sampai dikasih kabar oleh Abdurrahman ibnu Auf bahwa Rasulullah pernah mengatakan seperti itu. Akhirnya semua menerimanya. Artinya apa? Kadang hukum-hukum tersebut e, tidak diketahui oleh kibar ashabah, hanya diketahui oleh segolongan orang saja. Banyak contohnya e, dalam e, dalam permasalahan-permasalahan hukum syar'i. Di antara contohnya itu. Nah, di sini juga Contohnya kisah tentang e, perempuan yang dinikahi laki-laki sebelum didukul belum disebutkan maharnya suaminya wafat Ibnu Mas'ud tidak mengetahui hukum tersebut dari ya Rasulullah beliau ijtihad ternyata setelah selesai ijtihadnya ada orang yang memberikan kabar bahwa Rasulullah pernah memutuskan seperti itu artinya Ibnu Mas'ud sebelum itu tidak tidak tahu tapi mereka ketika tahu langsung apa mengatakan e, mereka langsung menerima itu. Ya Kemudian selanjutnya adalah tashtir al-mahri. E, apa mahar di di paro itu, paro e, e apa e, mahar menjadi separohnya itu kan. Maksudnya kapan mahar diberikan kepada perempuan hanya separohnya saja jadi kapan perempuan berhak mendapatkan mahar separohnya? Sini, yajibu ala zauj nisfu al-mahri idza talaqa zaujatahu qabla dukhuli biha wa kana qad qad farada laha qadra as-sadaq. Wajib atas si uh, suami untuk memberikan separuh mahar kepada istrinya bila dia mencerai istrinya sebelum didukul tapi saat akad nikah sudah disebutkan nilai maharnya umpamanya si A um, e, nikah dengan si B si Wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar 2 juta si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya kemudian tidak lama setelah akad nikah dia apa mencerainya mencerainya belum didukul maka wajib atas si suami untuk memberikan separoh mahar berarti berapa satu satu juta berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah dan bila kalian mencerai mereka sebelum kalian menggaulinya, sedangkan kalian telah menetapkan mahar bagi mereka, maka yang wajib kalian berikan adalah separuh apa yang telah kalian sebutkan. Jadi, kalau saat akad nikah disebutkan maharnya berapa, kemudian dicerai sebelum didukul, wajib bayar separohnya. Kalau saat akad nikahnya tidak disebutkan maharnya berapa, tidak wajib apa? Tidak wajib bayar mahar kalau dicerai sebelum di didukul. Cuma nanti ada kewajiban lain yang disebut dengan mut'ah. Selanjutnya wujub al-mut'ah. Wajib memberikan mut'ah. Mut'ah itu cen, cen eh, cindera mata itu kan perempuan kalau dicerai suaminya sebelum dukul dan saat akad nikah belum disebutkan maharnya berapa, maka wajib atas si suami untuk memberikan mut'ah. Cindera mata. Kan sekarang udah dinikah, udah dinikah, tidak disebutkan maharnya, dicerai, belum diduhul, nggak dapat apa? Mahar nggak dapat kan? Ya? mahar ya, nggak dapat terus apa belum didukul juga sedih nggak belum dapat apa belum dapat apa apa maka Allah subhanahu wa taala e, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas si laki-laki untuk memberikan apa? mut'ah. E, penyejuk hati untuk apa? mengobati apa? mungkin luka hatinya. Ya. Udah nggak dapat apa-apa ya. ya. ya akhirnya kan ya namanya udah udah pernah dinikahi kan ya, mungkin nilainya agak jatuh kan ya apa namanya enggak apa namanya ya uh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan wa matti'uhunna 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mencerai para uh, wanita uh, yang mana kalian belum menggauli mereka atau belum menetapkan mahar bagi mereka dan berikanlah kepada mereka mut'ah mut'ah cinta mata alal musi qadaruhu atas orang yang lapang ya yang punya rezeki banyak ya seukurannya kan beda kalau orangnya pengusaha kan beda bagi dia punya kelapangan walal muqtiri qadaruhu dan atas orang yang susah juga ya seukurannya. Beda kan orang punya uh, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya perusahaan kan dengan orang yang nikah masih kontrak gitu kan. Ya, berarti berapa e, kadarnya berapa Se, e, orang semacam dia wajar memberikan kepada istri apa e, mantan istrinya ini yang dicerai belum didukul, belum dikasih, e, belum disebutkan maharnya. Jadi mataan bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Di sini apa? E, haqqan 'alal muhsinin. Hak sebagai ketetapan yang wajib ditunaikan 'alal muhsin atas orang-orang yang berbuat baik. Jadi kondisi mutah yang disepakati wajib oleh para ulama adalah wanita dicerai, belum digauli, belum disebutkan mahar, maka wajib mut'ah atas si laki-laki bagi mantan istrinya ini. Jadi kadang eh, ya hal-hal seperti ini kan kadang tidak diperhatikan kalau cerai ya cerai sih kan Kemudian sukutul mahri, gugurnya mahar. Jadi kapan mahar gugur? Jadi laki-laki tidak wajib menunaikan mahar. Ya Wa yasqutul mahru kulluhu 'aniz zauji. Mahar gugur seluruhnya atas si laki-laki fala yajibu alaihi syai'un li zawjati tidak wajib atas dia untuk memberikannya kepada istri ya sedikit pun fi kulli furqatin kanat qabla dukhuli min qibalil mar'ah wajib atas uh, jadi wajib uh, gugur mahal seluruhnya atas laki-laki ya tidak wajib memberikan sedikit pun kepada perempuan dalam kondisi apa dalam kondisi terjadinya furqah, perpisahan, pernikahan sebelum duhul, tapi yang menjadi yang menyebabkan terjadinya furqah ini pihak perempuan. Sebelum duhul, setiap furqah, perpisahan atau bubaran pernikahan eh, sebelum terjadi eh, sebelum duhul dan yang menyebabkan furqahnya ini perempuan. Contohnya apa? laki-laki nikah dengan perempuan belum duhur. tiba-tiba perempuannya murtad dari Islam murtad dari Islam kalau murtad apa fan fasah ini yang menyebabkan ini belum didukul terus yang menyebabkan pasah kan kemurtadan perempuan walaupun sudah disebutkan apa maharnya sudah disebutkan maharnya sekian 2 juta maka apa tidak wajib atas si laki-laki. Atau umpamanya akad nikah belum dukhul terus uh, si perempuan minta difasah akadnya karena merasa uh, melihat suaminya orang pailit atau ada aib atau ternyata dikira wanita tersebut wanita yang apa e, lihat zohirnya bagus pas apa pas e, apa namanya pas dukul ternyata ada mau dukul itu ya? belum dukul e, eh, ada cacatnya ada aibnya maka di sini apa tidak wajib bayar mahar karena yang menyebabkan pasal itu pihak perempuan terus juga mut'ah juga tidak wajib kenapa karena yang yang minta pisah adalah dia sendiri kalau tadi kan suami yang mencerai kan kalau ini dia yang minta pasah Makanya dalam hulu ya, hulu walaupun setelah duhul ya, hulu setelah duhul kan mahar dikembalikan ya. Karena yang yang minta pisah siapa? Perempuan. Pokoknya antum ini punya istri kelamaan di penjaranya gitu kan. Istri minta minta cerai, boleh nggak? Ya, boleh aja kan, punya hak gitu kan. Mbon terlalu lama. Ya kan ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Daripada dia berbuat maksiat, kalau menahan-nahan bahwa dia ingin uh, e, bisa, ingin cari yang lain, yang di luar umpamanya. Tidak boleh kita menahan, nah karena zolim kan. Ya, kalau nanti antum uh, dia dicerai ya udah bebas cari yang lain kan gitu. Ya. Jadi maksudnya jangan Jangan apa terus menyebutkan kepada dia, kamu wajib bersabar itu kan? Ya bersabar wajib itu. ya, Umar ibn Khattab saja itu kan ketika beliau apa kataba ila Umar il ajnad fi gobu an nisaihim bi an ya'khuduhum uh, Umar menulis surat kepada para panglima pasukan perihal laki-laki yang meninggalkan istrinya untuk memanggil mereka untuk apa? E, untuk memberikan apa nafkah itu kan? Memberikan nafkah kepada mereka atau menceraikan mereka. Sebab memberikan nafkah atau memberikan cerai itu kan? Ini e, artinya apa? Punya hak itu kan? Jadi punya punya hak. Jadi maksudnya kalau ada uh, istri minta cerai sama suaminya itu apa? Boleh saja kan? Ini Sabit ibnu Qais. Rasul mengatakan dia adalah calon penghuni surga, gitu kan? sahabat Rasulullah. Istrinya apa? Minta cerai kan? Kan bukan karena benci kepada agamanya, ingin ingin bisa aja karena wajahnya kurang tampan itu kan? Ya. Wajar kan? Jadi tidak boleh eh, menakut-nakuti perempuan nanti kamu dosa ya. Lagi emang hak dia itu kan minta cerai kalau kait, tidak ada kaitan dengan masalah itu kan kaitan rumah tangga ya kaitan kecocokan itu kan. Jadi maksudnya e, kalau minta hulu itu kan dia mengembalikan apa? Mahar kan? Itu padahal sudah duhul kan? Sudah duhul. Apalagi kalau sebelum duhul tidak berhak mendapatkan mahar. terakhir kaitan dengan mahar e, eh, bagaimana kalau seandainya terjadi pernikahan ya sebelum akad nikah kan suka ada nego dulu mahar kan e, kamu mau maharnya berapa itu ya kan? mau, mau maharnya apa umpamanya 5 juta jadi pas akad nikah pas akad nikah disebut e, minta disebutkan lebih tinggi supaya orang-orang pada karena tahu bahwa mahar e, eh, apa saya eh, keluarganya dihargai itu kan. Maharnya 100 juta umpamanya. Nah, bagaimana apakah nanti ketika sudah duhul yang wajib itu yang 5 juta atau yang 100 juta? Yang mana? Ya, ada perselisihan para ulama dalam hal ini tapi e, ada yang mengatakan wajib yang disebutkan saat dilangsungkan akad nikah di depan umum, ada yang mengatakan wajibnya adalah yang tadi yang disepakati di belakang karena itu sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar ridho sama ridho. Ya, ada kan yang gitu, tapi nggak tahu ada nggak dia. Ini kan kadang gitu, kadang orang kalau umpamanya yang ini wanitanya keluarga terpandang yang nikahnya ya orang soleh cuma ya uh, apa ya tidak tidak begitu apa ya. ini udah udah paham keluarga ini udah paham ya si si keluarga wanita udah paham cuma mereka apa ingin uh, tetap posisi mereka di hadapan masyarakat di ya eh, kan kadang jadi omongan orang itu kan kok eh, sekian maharnya padahal dia orang terpandang cuma maharnya ratus ribu umpamanya kan gitu padahal saudaranya saudarinya yang dulu saudaranya atau sepupunya maharnya seratus juta kan gitu umpamanya kalau terjadi gitu bagaimana tadi ada perselisihan di antara para ulama